Dan sebelum masuk pada Kelawars berkaitan dengan puasa Ashura di 10 Muharram kita sudah nanyakan ke Yaman bahwa satu Ashura pada hari Sabtu bersamaan dengan Indonesia Nah itulah tanggal 10 perkiraan hari tanggal 10 berarti hari Senin Hari Senin puasa ya, sunnah untuk berpuasa Rasulullah ditanya an suami Asyura qala tukafir sana al-madiyah. Ya, puasa Asyura itu bisa menghapuskan dosa setahun yang telah lewat. ada hadis lain lain bagi itu ila qabil la suman natasi. Kalau tahun mendatang saya masih hidup saya akan berpuasa pada hari ke-9. Jadi untuk menyelisihi puasanya orang Yahud karena orang Yahud juga berpuasa pada 10 Muharram maka kita bisa berpuasa pada hari Sabtu dan Senin 9.10 atau Senin dan Selasa 10.11 atau 9 10 11. Senin Selasa. Berkaitan dengan apakah boleh puasa pada hari Senin saja? Nah, sebagian bolehkan dikarenakan Nabi SAW belum sempat puasa pada hari ke-9. Karena beliau wafat sebelum beliau rencanakan untuk puasa pada hari ke-9. Nah. Siap puasa? Nah? Siap puasa? Ya, surah Ar-Rahman pada ayat berapa sekarang? 24 dua ayat 24 walahul jawar walaupun ini kasroh mutator rifah tapi ini pengecualian termasuk kecualikan tidak ada imalah di situ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سمع سمع وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام di sini A bisa dua bisa empat bisa enam Nah, kalau kita sebelumnya membaca dengan enam nah kita baca enam Kalau 2, ya dua terus. Kalau empat 4 terus. Sekarang kita terapkan dengan enam harokat. Walahul jawaril mung المنشآت في البحر كالأعلام sama-sama

من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان teruskan baca sendiri. Hmm, saya dengar. Hmm. Mulai. boleh sya, tidak boleh karena hamzahnya di tengah ini. Sya. Teruskan. perhatikan itu mina koter naroknya terakhir kasroh diulang kembali ya masyaallah nabaran? Ran, sebelumnya kasrah. Nah, falatang tasiran. Nah, berikutnya mehum. Nah, khadu. Terakhir wala qadam nakal. Nah, sekali lagi sama-sama. Kalau A-nya 6, lebih-lebih lagi. la itu harus. Harus 6 la Nah, berikutnya baina hamiminan hamiminan. Nah, sekali lagi ya tufun baca panjang tadi. Nah, setiap a i u badal baca kalau 6 6 terus. Nah, teruskan. masih lupa. Kosi, kosirat, kosirat. Coba sekali lagi. ikut baca, ikut baca, latihan tajwidnya itu. Jangan jadi pemalas. Baca dapat pahala, satu ayat lebih baik satu unta. Nah, ya kalau malas nggak dapat apa-apa. Nah. Teruskan. Setelahnya khairat jangan sampai lupa. Setiap lihat sukun sama-sama. apa muttaqiin panjang. ikram. Nah. Surah Al-Qamar ayat 6 Fatawalla anhum yawma yad'ud da'i panjang itu. Ada ayatnya. delapan juga begitu ilad da'i dua harakat. Ilad da'i. Kemudian pada kalimat nuzur di enam tempat pada ayat yang ke 16 18 21 30 Ini satu lagi mana? di ayat yang ke-39. Hanya nah, enam, enam tempat di situ. Jadi kalau wasol itu wanuduri. Al-wasol, nuduri. bin Nuzur tidak ada di situ. Selanjutnya adalah ayat 25 Aul Kia. Tasil jangan lupa tasil. Ayat 41 Ja'al gitu. A-nya dibaca panjang Hamzah keduanya dihilangkan. جاء آل فرعون Tapi itu ada perselisihan. Tapi sebuah hal.